Satu, dua, tiga. Ya. Sudah mau selesai. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث برقم السابع و خمسمائة و واحد وستين تجربة لما ساتو التسنى علي التسنى إسام أخبرنا معمر عن الزهري حاء وحتسني أحمد بن صالح التسنى عن حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن أروى بن الزبير أنه سمع أروى بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم yuhaddisuna bisyai yakunu haqqan. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinni wa yukarkiruha fi udhuni waliyhi ka karkarat dajjajati fayakhrituna fi aksara min mi'ati kadzbatin. Ada sini ya, hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid Sebagaimana telah, telah kita ketahui bahwasanya masalah perdukunan adalah masalah lawan daripada tauhid. Masalah perdukunan adalah masalah lawan daripada tauhid. <clears throat> Bahkan termasuk Kuhan tadi para dukun sama dengan para tukang sihir. Hukumnya adalah kafir. Dia hanya mendatangi kuhan, mendatangi para dukun. Kalau mempercayai apa yang dia katakan, kafir semisalnya. Mujahid. Kukumu kok dandani setiap hari. <clears throat> Ada pun bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada para dukun kalau untuk menguji ini dibolehkan. Seperti kisahnya apa? Siapa? Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad, ha? Ibnu Sayyad? Hah? Kisahnya apa? Ibnu Sayyad. <clears throat> Ditanya tentang apa yang dia lakukan untuk menguji saja, mengetes. Adapun kalau mencari perkara-perkara yang terkait dengan ilmu gaib diketahui kepada dukun maka termasuk kesirikan. Dan juga ada sebagai tahdir peringatan keras dari Nabi kita Sallallahu Alaihi tentang para dukun dan tentang orang-orang yang datang kepada dukun. Karena dikatakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna la dan mereka adalah juga para pendus, pendusta. Adapun perkara yang dibawakan Imam Bukhari di sini dalam kitab Tauhid adalah terkait dengan af'alul ibad, perbuatan hamba Allah adalah termasuk makhluk. Sebagaimana yang diinginkan dalam judul-judul ataupun beberapa tabwib yang telah kita lewati yang banyak sekali dalam kitab ini. Berkata Allah Ta'ala Anda Sa'alahu nasun ada beberapa manusia yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Kuhan tentang para dukun Kuhan sama dari kata kahin tentang para dukun Bagaimana kita mensikapi para dukun? dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Maka Rasulullah mengatakan, "Innahum laisu Mereka itu enggak ada apa-apanya. Mananya laisu bihaqqin. Bukan kok laisu mereka bukan sesuatu. Para dukun sesuatu. Gitu. Masa enggak sesuatu? Ya kan? Dukun sesuatu. Tapi maksudnya adalah mereka tidak perlu dihiraukan lesu bisai. ya. Ini maknanya bukan kemudian menafikan tentang para dukun itu sesuatu, ya, sesuatu mereka. Tapi yang diinginkan adalah lesu bihakin. Mereka tidak benar. Mereka tidak perlu dipercaya dan semisalnya. Fakalu maka mereka pun paham para manusia yang kepada manusia paham pada jawabnya Rasulullah SAW tentang wasu besik. Fakol mereka berkata menyampaikan perkara yang menjadikan subhat tentang para tukang tadi. Perkataannya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa innahum maka sungguhnya mereka para dukun yuhaddisuna bisik yakunu haqqan. Menceritakan sesuatu faktanya benar. Hmm? Apa? Kadang benar. Makanya mereka itu menerima sesuatu kadang sesuai dengan fakta. Kalau berkata rawi, berkata maka fakta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tilkal kalimah menal haki kalimat yang berupa kebenaran itu sesuai dengan fakta yakhtafu al jinniyu nah, bangsa jin jini bangsa jin yang disambar kalimat yang berupa kebenaran tadi itu disambar oleh bangsa jin yakhtafu fayukorkiruha maka setelah mendapatkan bangsa jin tadi kalimatnya benar tadi fayukorkiruha fi uduni walihi lalu dimasukkan dibisikkan di telinga walinya jin tadi Kakor-korot Kakor-korot ad jadi sebagaimana ad aja ya. ayam betina ketika apa? Bersuara. Ya kan? Bersuara yang kadang-kadang kita mendengar suara ayam seperti kruk kruk kruk kruk. Nah, seperti itu. Kruk kruk kruk. Seperti itulah perumpamaannya, penyerupaannya takbir tasbih. Rasulullah menyerupakan bisikannya jin kepada walinya. Siapa walinya? Kahin. Dukun tadi. Dukun adalah walinya jin. Fayukarkiuha mereka laisu bisai nggak ada apa-apanya mereka tidak benar mereka nggak perlu dipercaya apa ini dan ada sini tentang Imam Bukhari untuk menetapkan tentang perbuatan hamba Allah itu adalah termasuk makhluk maka ada sini pertanyaannya dalam sarah ini langsung dinukilkan pertanyaan yakni pertanyaan hadirin mereka-mereka yang menghadiri terusnya Syekh bin Bas ada yang mengutarakan pertanyaan berupa soalun yakni af'alahum qasdul muallif qasdul muallif muallif al Bukhari yaitu perbuatan-perbuatan mereka ya yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini jawabannya na'am yakni af'alahum na'am min kadibihim wa iftiraihim wa ziyadatihim fima yasma'un yakni dari perbuatan mereka para dukun berupa kebohongan mereka kedustaan mereka berupa apa-apa mereka adakan tapi palsu dan berupa tambahan mereka dicampur dengan kebenaran tadi dari awal pada pada apa yang mereka dengarkan itulah yang dimaksud Imam Bukhari dari perbuatan mereka. Dan perbuatan mereka ini adalah termasuk makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah. Apa ini? Jadi jin dan para perbuatan mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah makhluk, perbuatannya juga makhluk. Ini yang diinginkan Imam Bukhari untuk mendatangkan hadis dalam bab ini dan sebagaimana beberapa bab yang telah lewat untuk menetapkan af'alul ibad makhlukatun. Semua perbuatan hamba Allah adalah makhluk di antaranya ada perbuatannya jin, perbuatannya dukun dan yang semisalnya. Dan yang harus dipahami tadi fayukor fi udhuni waliyihi. Siapa walinya jin? Bangsa jin siapa walinya? Dukun. Kakar jaja payah kelituna mereka para dukun mencampur aduk kebenaran yang mereka curi atau yang mereka dapat dari jin tadi dicampur aduk lebih daripada seratus kebohongan. Aksara min mi'ati kadzabatin. Nah ini perhatikan ya ikhwah. Hadis ini hadis yang kita ketahui bersama hadis yang sudah mas, masyhur, masyhur, ma'ruf nggak asing lagi. Dan akan kita lewati dalam daerah sekitar dalam masjid. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai, sudah punya. Sudah datang belum? Nah itu. Yang belum punya segera memiliki. Di sana akan kita lewati pembahasan jin ini. Dan pembahasan para walinya jin, para dukun, dan orang-orang yang gandrungi dukun semuanya. Akan dibahas dalam kitab tersebut. Noem, bangun Noem, sudah turu. Kelunggu turu. Baik, perhatikan itu. Apa ya, kawan? Dan ini termasuk juga tahdir terhadap manusia-manusia yang gandrungi dukun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang menjadi ah, menjadi didikannya para dukun dan dukun dapat dari jin. Ah. Dan kita dapati kaum muslimin sekarang ini Betapa banyak mereka yang percaya dengan ucapannya dukun. Apalagi dukun yang dipanggil dengan kiai atau dikatakan dengan dukun putian, bukan dukun abangan. Nah. Dan di Indonesia kita ini negeri kita. Betapa banyak pesantren-pesantren yang memproduksi ya kan? para dukun. Jadi pabrik dukun. Ya kan? Pabrik du dukun. Jadi kalau pulang dari nyantri, maka pinter dukun. <clears throat> Dan kaum muslimin karena lemahnya akidah mereka, lemahnya keyakinan mereka, lemahnya tauhid mereka. Ya kan? Sudah nggak asing lagi dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh, dalam masalah kesembuhan dari penyakit. Ini gandrungnya kepada dukun. Penyakit sudah jelas. Setelah diadakan penelitian dengan kedokteran melalui SG, melalui yang lain. Dikatakan liver, dikatakan jantung, larinya nanti ke dukun. Dan juga pada banyak dukun palsu. Dukun pal palsu. Caranya, ya kan? Orang yang datang kepada dukun tadi karena dia memang pandai menipu, Sebelum dia datang ke rumahnya orang yang dianggap untuk ditipu dan mudah ditipu datang ke rumahnya dulu malam-malam. Depan rumahnya nanti dia memendam entah jarum entah apa. Ketika dia datang ke rumahnya dukun tadi pura-pura mencari apa? Ini dikirim dari sana sihir. Mungkin taruh depan rumah saya cari, cari, ayo cari. Cari ketemu. ah ya toh. Padahal dia sendiri yang mah yang mendem di situ. Dia sendiri yang mengubur di situ. Dia sendiri yang memasang di situ. Ini kelakuannya dukun. Kaum muslimin perlu dibenahi, perlu ditandani. Bukan sekedar masalah politiknya, bukan masalah ekonomi, tapi masalah apa keyakinan yang lebih utama. Dan kitab Sahih Bukhari ini, ya kan? Kaum muslimin semuanya mengagumi. Gak ada yang membantah tentang kesahannya, tapi ibaratnya keledai mereka. Enggak paham apa yang dikandung oleh kitab tersebut. Bahkan Al-Quran pun enggak paham apa yang dikandung oleh Al-Quran. Maka melalui media taklim seperti inilah ya ikhwah. <clears throat> Sebagai upaya untuk membenahi diri kita, meringatkan diri kita, upaya kita untuk menjauhkan diri dari pemalsuan para tukang palsu diantaranya adalah para dukun. Dan para dalam masalah agama ini sangat banyak, bukan masalah ini saja, bahkan dalam masalah yang lain sangat banyak. Karena memiliki kepentingan yang duniawi ya, kekuasaan dan yang lainnya. Ini para pemalsu. Nah, ini kelakuannya para dukun juga termasuk kelakuan para pemal pemalsu. Barang yang hilang bukan dicari ke tempat yang mungkin ditemui barang tersebut. Tapi langsung ke dukun. Tanya. Dukunnya pinter. Barang tadi nggak jauh dari yang mencuri. Ya iya iya. <laughs> Yang dicuri jauh dari yang mencuri nggak dapat. bangga <laughs> jauh dari mencuri. Akhirnya apa? Karena salah tanggap tetangga yang di tetangganya yang dituduh jauh-jauh dari yang mencuri katanya. Wah, berarti para orang ini uang kini-kini wah Nah, itu. Nah, itulah ya, Wah. <clears throat> Maka perlu diwaspadai Dukun ini adalah harus ditahdir, diperingatkan oleh kaum muslimin. Seharusnya, ya kan, dikampanyekan dalam semua lembaga-lembaga pendidikan, masjid, di balai desa dan yang lainnya untuk memperingatkan tentang bahaya du dukun. Bukan bahaya sabu-sabu itu yang diperingatkan. Ya. Tapi bahaya dukun nggak pernah disinggung. Ya. Dan nggak ada hukumnya. Mana ada dukun yang dipenjara karena dukun? Enggak. Kalau palsu baru nanti masuk uang, uang palsu misalnya. Itu baru nanti di penjara. Tapi kalau masuk karena dukun, karena kesirikannya, kekuburannya. Nah, ini tidak. Jadi kalau sudah merubah tentang keyakinan enggak ada permasalahan, tapi kalau merubah tentang masalah materi baru di disinggungkan dengan masalah pengadi, pengadilan. Itulah ya ikhwah negara yang dikatakan negara abal-abal ya seperti ini. Undang-undang apa? Abal-abal. <clears throat> Semoga suara kita ini didengar oleh orang-orang yang mau mencari kebaikan. <clears throat> Kita perhatikan. <clears throat> Soal pertanyaan yang kedua, soalun ma'a anna tarjamatah fil qira'ah faqat wa ulai ma yaqra'una yakni yakni ini ini namanya pertanyaan dalam bentuk kalimat, bukan bentuk tulisan. Kalau tulisan mungkin nggak kayak gini. Ini berupa berupa apa kalimat? Kemudian ditulis, artinya berupa pertanyaan berupa apa langsung safawiyah. Nah, pakai mulut langsung ngomong. Pertanyaannya, maaf, sedangkan judulnya dalam masalah bacaan. Tok. Mereka tidak membaca bagaimana? Mereka nggak membaca. Nah, jawabannya atas Ibn Baskot yasma'una asya wa yuhimuna maulahum annaha Qur'anun. Siapa maulahum? Para dukun. Maulahum adalah wali-walinya. Para jin tadi adalah maul wali-walinya. Dukun wali-walinya jin. Kot yasma'una asya. Dukun ini kadang-kadang mendengarkan atau jinnya mendengarkan wa yuhimuna maulahum. Jadi mereka nggak baca Al-Quran, ya kan? Tapi sekarang banyak perdukunan pakai ayat Al-Quran, ya kan? Walaupun di sini mungkin terolah konteks hadis ini terkait dengan para dukun yang tidak baca Al-Quran. Tapi dukun-dukun zaman sekarang ini banyak menggunakan ayat Al-Quran. La tutrikul absor wa huwa yutrikul absor. Nah, itu ayatnya, ayatnya itu dibikin dukun. Ya kan? Ini termasuk ayat yang dibikin para dukun untuk menghibuli orang. Dan kadang menulis dengan huruf-huruf yang gak jelas. Kof, kof, kof, jim, jim, jim. Dan selanjutnya dan nah, kalimat-kalimat yang nggak ada artinya, kita nggak tahu artinya. Nah, ini pernah kita membongkar orang yang dianggapnya kiai dan dia sekalian juga tukang sihir dan juga dukun. Mas kita tahu waktu naruh, waktu meletakkan barang tadi. Setelah pergi orangnya kita ambil, lalu kita buka. Kalimatnya nggak jelas, memang tulisan tulisannya huruf Arab. Tapi enggak enggak ah, enggak ah, jelas apa yang dimaksud. Ini dari kiai. Ya kan? Kadang disisipkan sebagian ayat. Nah, ini perhatikan. Adapun walaupun di sini mungkin ada sini terkait dengan ucapannya dukun yang bukan dari Al-Qur'an, tapi kadang perdukunan menggunakan ayat Al-Qur'an. -Al Terkasir banyak juga menggunakan ayat Al-Qur'an. Bikin nyihir. Maka jawabannya qad yasma'una asya wa yuhimuna maulahum anna Qur'anun. Kadang mereka mendengarkan banyak perkara yang mereka dengarkan wa yuhimun auhama memberikan kesan kepada wali-wali mereka anha Quran bahwasanya yang mereka dengar adalah Quran au ana syai'un mimma unzila atau mengesankan kepada para walinya dianggapnya sesuatu dari perkara yang diturunkan dari apa yang turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi maksudnya, maksud yang bertanya yaitu eh, judulnya dalam salat keroah. Tapi mereka adalah nggak membaca. Yang jelas seharusnya ya kalau kita melihat dari fakta perdukunan mereka membaca juga ayat Al-Qur'an. Bahkan para pesantren yang tadi memproduksi para dukun mereka kadang hafal Al-Quran. Ya kan? Bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk perdukunan. Ayat Al-Quran untuk sihir. Dan yang lainnya. Cuma dicampur-campur. Nah itu, dicampur-campur ini memang benar. Ya kan? Pernah kita melihat, pernah membuka alat apa perkara yang dipakai untuk sihir dan perdukunan ini adalah dicampur antara ayat Al-Quran dan yang lainnya. Nah, maka itulah yang dikesankan oleh orang-orang yang bodoh dianggapnya itu Al-Quran, dianggapnya itu adalah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adalah tadi dikatakan, litu nafihi aksara min mi'ati kadzabatin. Mereka mencampur aduk lebih daripada 100 kebohongan. Amin ya Dan ini yang sekarang ini laris di pertengahan kaum muslimin, masalah perdukunan ini untuk perdagangan, untuk politik, untuk langgeng dalam kedudukan, untuk memenangkan apa partainya, semuanya dukun ber, bertindak. Semua dukun yang ber, bertindak untuk mencari jodoh, untuk kelenggangan jodohnya dan sebagainya. semuanya du, dukun yang dijadikan untuk apa? Untuk musawarohnya, mustasarnya dukun. Mustasarnya itu du, dukun. Yang dijadikan rembukan bermusyawarah dengan dukun ini yang paling terbanyak. Dan penyakit-penyakit yang sudah parah ini rata-rata ya kan larinya kepada perdukunan. Bahkan dukun kadang-kadang diboyong ke rumah sakit. Ini yang banyak. Dukun diboyong ke rumah sakit dari keluarga orang yang sakit. Sudah dijelaskan penyakitnya ini, ini dan ini misalnya, taruhlah paru-paru misalnya, dukun disuruh ber, bertindak. Dan semuanya dalam sini adalah bohong. Ini menunjukkan kaum muslimin perlu dibenahi dalam masalah keyakinan ini. Dan ini termasuk perkara-perkara yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan tauhid. Ya kan? Napa kana man ata'arrafan au kahinan fasalu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqat kafara bima unzila ala Muhammad. Betapa bahayanya orang yang datang kepada dukun atau arraf tukang ramal dan tanya tentang sesuatu yang dipercayai maka dia termasuk kufur dengan apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya perdukunan. Maka kadang orang sudah hampir meninggal, tinggal saat-saat berapa lama meninggal, nanti disuruh percaya dengan kebohongannya para dukun. Dan ini di kaum muslimin, pertengahan mereka, kaum muslimin sudah nggak asing lagi. Pemirsa, maka itu perhatikan, kita punya keluarga, harus memperhatikan perkara ini. Menjelaskan, di saat mereka dalam kondisi sakit dan semisalnya, Kehilangan barang larinya ke dukun, ke tukang sihir. Ya. Kan? Sudah bayar, barangnya enggak, mbak nggak balik. Sudah bayar kepada dukun, barangnya enggak, enggak balik. Nah. Untuk langgeng kedudukan juga ke dukun. Nanti yang paling disangoni apa? Sangoni uya, garam. Bayar nanti 2 juta, 3 juta. Nanti kalau 3 bulan, 4 bulan, kurang laris, katanya apa? Perlu disumboni. Nah tambahi, datang lagi ke dukun lagi. Dan seterusnya akhirnya kehidupannya gandrung dengan perdukunan, ketergantungan dengan dukun lebih parah daripada ketergantungan dengan apa? Dengan sabu, sabu. Tapi ya, yang dimaksud dengan Imam Bukhari dalam masalah ini adalah tadi bahwasanya perbuatannya dukun, bertanya sini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan insyaallah. Baik, lanjutkan. Al-hadis berakam sab'alaf wa khamsami'a wa asnan wa sittin haddatsana Abu Nu'man haddatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhaddisu an Ma'bad bin Sirin An Abi Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakhruju nasun min jibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minattin kama yamruku sahmu minar ramiyah thumma la yauduna fihi hatta yauda sahmu ila fukihi kila wa ma simahum qala simahum tahliku aw qala tasbid <clears throat> Berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan yakhruju nasun ini akan keluar manusia min kibalil masrik dari arah timur. Kibal itu arah. Saya dibaca kabel, tapi kibal. Kalau kabel sebelum. Kibal, arah. Jihad. Kibal mananya? Jihad. Arah. Jadi akan keluar manusia, sekelompok manusia dari arah timur. Bagaimana sifat mereka? Yakra'u wa yakra'un al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu tarakiyahum. Ini bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya memang nggak melampaui. Cuma di mulut, nggak sampai turun ke hati. Artinya apa yang mereka baca tidak masuk dalam pemahaman yang benar. Ya merukuna menetin sifat yang selanjutnya mereka yang tadi membaca Al-Quran tidak melampaui, tidak melintasi tenggorokan mereka bacaannya. Ya ini mereka seperti dua yang merukun dan keluar dari agama. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya sam apa sam itu? Hah? Anak panah. Benar ramiya dari sasaran. Ramiya sasaran. Taruhlah anak panah ditembakkan ke babi. Babi itu dikatakan ramiyah yang dikatakan marmi, yang dilempar yang ditombak, yang di apa? Dibidik dengan anak panah tadi. Summa fihi. Kemudian mereka keluar dari agama tadi, kemudian nggak kembali lagi kepada din. Fihi kembali kepada din. Summa la yauduna fihi ini fitin. Setelah keluar dari agama nggak balik lagi ke dalam agama. Keluarnya dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Nerobos, tembus. Bahkan sebagian lapatnya anak panah setelah dilihat dan diteliti oleh orang yang memanakan yang membedeknya diteliti nggak nyangkut di situ sama sekali bukan darah, bukan apa? faros bukan apa kotoran yang ada dalam perutnya sasaran tadi maknanya bersih anak mana tadi ber, bersih menunjukkan bahwasanya mereka keluar dari agama benar-benar keluar bersih tanpa sedikit pun perkara agama tadi lengket pada mereka yang tadi membaca Al-Quran bacaannya tidak sampai kepada tenggorokan nggak melewati tenggorokan mereka membaca Al-Quran tapi sama sekali tidak berpengaruh dalam hatinya, nggak berpengaruh dalam perbuatannya terkait dengan faedah dari Al-Quran berupa petunjuk, berupa hidayah, berupa bimbingan, keyakinan dan perbuatan dan ucapan. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasaran yang di situ nggak ada lengket sedikit pun darah ataupun kotoran yang ada dalam perutnya sasaran tadi. Mereka katakan semua la yaudu hatta udah sahmu ilafukih Sehingga apa? Anak tadi kembali kepada apa? Ke busurnya. Kila masih mau dikatakan kepada Rasulullah SAW. Masih mau apa atau tandanya mereka. Tandanya mereka yang dikatakan manusia datang dari arah timur yang membaca Al-Quran. Bacaannya mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Semua sampai di mulut tok. Tanda-tanda mereka itu kayak apa ya Rasulullah? Tanda-tanda yang zahir maksudnya. Kalau berkata Rasulullah, simahum tahliku. Tanda-tanda mereka yang zahir adalah mereka menggundul kepala, membutak kepala, tahlik. kayu yuhalliku tahlik. Walinya dibutak. Aku qala tasbit. Tahlik dan tasbit ini akan dijelaskan maknanya. Ini maknanya rambutnya nggak sempat panjang sudah di botak lagi, sudah dibersihkan lagi. Ada sini rawahu Muslim wa rawahu Muslim artinya ada sini muttafaqun alaihi. Ada juga dilihatnya dari Imam Muslim. Berkata sahabat sallallahu taala asrah wa haula'i mereka itulah adalah para khawarij yang mereka manusia datang dari arah timur. Membaca Al-Quran, bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka, cuma di mulut saja. Mereka keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Kemudian mereka nggak balik lagi ke dalam agama tersebut. Mereka itulah para khawarij. Kenapa? Li'annahum yujibuna tahlil. Karena mereka itu mewajib menunjukkan tanda yang ada pada gerombolan mereka dengan berupa apa? Berupa kepala di dibotak. Mafhum? Botak itu adalah apa? oh, botak mana botak? Gun, gundul. Nah. Wa huwa min khisalihim. Huwa yang tahlik tadi termasuk dari sifat perangai mereka. Jadi perangainya sangar. Berperangai sangar. Ini sifatnya para khawarid. Wawa yani tahlik min khisalihim. Nah. Adapun masalah fikir terkait dalam masalah mengundul kepala, hukumnya bagaimana? Ini akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini. Pertanyaan, soalun yujibunahu. Jadi apakah mereka itu mewajibkan tahlik menggundul kepala ya Syekh? Jawabannya hadza zahir min tariqim. Inilah yang zahir yang terlihat dari metode mereka. Berupa apa? Perangai gundul kepala. Waliyadza ja'ala hasima lahum. Maka dikarenakan ini dijadikan sebagai tanda untuk mereka. Ja'ala alamatan. Sima mananya alama, tanda. Alas habim Ja'alaha alamatan ala ashab sebagai menandai kawan-kawan mereka, maka memiliki kepribadian apa? Peradaban gun, gundul kepala. Jadi di mana jumpa orang yang gundul, berarti kah? kawan. Nah, itu. Mana dikatakan alamatan ala ashabihim. Jumpa orang gundul berarti kah? kawan. Nah, itu. itu maunya. Ini yang diinginkan oleh Syekh rahmat Allah. Soalan mana saya pertanyaan dari saya ini saya bebas balik bertanya, Mada qala ala tasbit?" Tadi di atas dalam matan hadisnya dikatakan au. Au ini maknanya untuk sak untuk bisa maknanya tahlik atau maknanya tasbit. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar atau semisalnya tentang makna tasbit? Jawaban dari para atau sebagian para hadirin menjawab, kalau al-hafidh Ibn Hajar fil Fath Kauluhu tahliku au qala tasbidu sakkun minarawi. Tahlik au qala tasbid. Tahlik atau tasbid ini adalah keraguan sakun minarawi. Keraguan dari seorang rawi. wawabil bil muhmalah. wawabil bil muhmalah. Wal muwahada. Bimakna tahlik. Wahuwa kembali kepada tasbid. Apa makna muhmala? Sin itu loh, tanpa titik namanya muhmala. Wal muwahada yakni kemudian setelah sin ba titik satu namanya muwahada. Tasbit bermakna tahlik tasbit semakna dengan tahlik yakni menggondol kepala. Wakila ablagu minhu. Wakila ada yang mengatakan yakni kila dikatakan juga katanya tasbit lebih dalam daripada tahlik. Wawa bimana al al istiqsal. Tasbit itu bimana al istiqsal ya, ini apa benar-benar digundul sampai pangkalnya. Istiqsal, istiqsal, silu adalah dihabiskan sampai akar-akarnya. Istiqsal. Nah. Asal itu adalah akar paling dasar Wakila inna bata ba'da ayyamin. Wakila wa tarku dahduhni sa'ar wa ghaslihi. Nah, inna bata bata ayyamin. Ada yang mengatakan jika tumbuh rambut tadi setelah sebagian hari. Berapa hari tumbuh? Nah, ya. Dikundul lagi gitu maunya. Dan mengatakan bahwasanya Tasbih itu adalah meninggalkan rambutnya tanpa di minyaki tanpa dibersihkan, tanpa dicuci. Nah, tapi kil, kil itu menunjukkan penukilan yang lemah. Kalau dikatakan kil berarti maknanya adalah penukilan yang di situ tidak kuat. Kecuali ada pendukungnya, baru dikatakan kil ini yang lebih kuat. Kil fil mati mabni majhul. Jari ini sejawanya. Nah. Maka penukilannya lem, lemah. Katanya Qala al-Kirmani rahimahullah taala fihi iskalun. Kalimat yang telah dilewati tentang penjelasan dari Ibnu Hajar tadi fi iskal ada iskal wa wa annahu yalzamu min wujudil alama wujudu dil alama Ya kan? Kata al yang ada eskal problem ini. Ya kan? Kalau tandanya adalah menggundul, maka di mana ada gundul berarti adanya sifat yang digunduli. Nah. Jadi kalau gundul itu adalah sifatnya khawarij berarti siapa yang gundul maka dia memiliki pemahaman khawarij itu. Fastalzimu anna kullaman kana makhluqur ra's fawa minal khawarid, maka konsekuensinya sesungguhnya setiap orang yang kepalanya digundul maka dia termasuk pada khawarid. Wal amru bi khilafi dzalika sedangkan perkara ini adalah beda dengan apa yang terkait dengan dohirnya hadis ini. Artinya bukan semua orang yang kepalanya dipotak dia adalah khawarij. Summa ajaba bi anna salafa kanu la yahlikuna ru'usum illa lin nusuk au fil Kemudian Al-Kirmani juga menjawab bahwasanya salaf dulu tidaklah menggundul kepala mereka kecuali untuk nusuk ketika ibadah haji atau umroh. Nusuk adalah maksudnya adalah apa? Ibadah haji atau um, umroh. Kenapa? Karena sifat yang paling abdul dalam tahlul adalah apa? Menggundul kepala bukan cuma memendekkan. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan orang yang betul kepala dengan berapa kali doa? Dua kali. Yang cuma memendekkan didoakan cuma sekali. Maka lebih afdol di gundul. Mendapatkan doa dari Nabi dua kali. Lebih utama. Nah. Atau karena ada kebutuhan baru digundul. Wal khawarid takhaduhu ittakhaduhu daidanan. Sedangkan para khawarij mereka menjadikan gundul kepala itu adalah dayadanan sebagai kegandrungannya. Oh, dayadanan? Hah? Kebiasaan atau digandrungi. Ngerti gandrung? Perkara yang digandrungi, perkara yang dilazimi. Perkara yang senang senang-senang dijalani itu namanya gandrung. Ya kan? Gandrung dengan musik, tangi turu ya musik. Tidur juga diantar dengan mu, musik. Itu namanya gandrung. Ganti dengan WA, tangi turu ya WA di apa? Di apa? Disebarkan. Mau tidur dulu ya, gitu. bangun tidur, saya sudah bangun. Tulis lagi. Itu namanya ganti dengan WA WA. <laughs> iya toh. Nah, apa turu itu pamit sih? Mbok bolone piro? Tulis kono. Turu sih. Nah. Tangi turu, kayak tangi. Nah. Iku sini kan? gandrung. Nah, gandrung kuburan seperti itu. Kerja, kerja, kerja, kerja di kumpulan, setelah ngumpul kuburan. Peng songo, wali songo, padha karo mau kasih bi, pisan. Pergi aja seka, sekali. Itu ini enggak gandrung. Apa? Ayo. <clears throat> Jadi mereka para khawarij beda dengan para salaf. Kalau para salaf mereka tidak mengundur kepala kecuali untuk nusuk suka adalah apa? Ibadah haji atau um, umroh. Itu tahalul. Mengambil sikap yang lepas daripada yang diharamkan, dari perbuatan dan pakaian, dengan cara menggundul kepala itu sudah tahallul atau memendekkan saja. Lebih afdolnya apa? Menggundul. Adapun kalau senantiasa dijadikan sebagai sifat yang dijalani, dilazimi. Gundul kepala tadi. Fasara syi'aran lahum wa urifu bihi. Wa urifu bukan arafu bacaannya. Wa urifu bihi. Maka menjadilah gundul kepala itu sebagai syiarnya slogan mereka. Dan mereka dikenal dengan gundul kepala. Mahfum? Nah itu. Sehingga sekarang ini banyak manusia yang salah gunakan selama kerang dan jenggotnya panjang jadi radi radikal. Nah, ini super tengik dari kalangan mereka. Nah, nah, itu. Di mana ada celana cingkrang, cingkrang jenggot panjang katanya apa? Radikal. Ya kan? Ini adalah apa? Pemahaman tengi. Berapapun siapa yang ngomong. Siapapun yang ngomong di muka bumi ini. Ya kan? Itu sunnah. Itu syariat. Ya kan? Bahkan yang radikal adalah yang nggak sempat jenggotnya panjang di keruk terus namanya tadi radikal betapa kerasnya dia menghadapi sunnahnya Rasulullah SAW sehingga nggak boleh tum nggak boleh hidup itu radikal nah betapa kerasnya dia mensikapi sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sempat hidup di matikan lagi nah itu itu radikal keras nah nanti mensikapi tentang masalah dakwah televisi katanya apa itu bid'ah itu maksiat Nanti apa? Itulah khawariji. ISIS, Ya, lagi. ISIS ditempel tempel nggak pada semua yang ingin ditempeli. Nah, jadikan momok. Eh, baik. Jadi wa'urifu fi mereka dikenal dengan tahlik tadi. Nah, ini sifat-sifat mereka. Tapi bukan semua orang yang memiliki sifat ini kemudian dikatakan khawariji. Kalau wa yuhdamalu ayyurada bihi hal wal lihya. Nah, wa jami'u su'urihim. Kala dan juga dikatakan oleh beliau Ibnu Hajar lanjutannya ada ihtimal juga kemungkinan yang lain. Dimaksud dengan ini adalah menggundul kepala sekalian jenggot. Nah, dan seluruh rambut mereka. Coba bayangkan. Bagaimana kalau kita ambil perkara ini kemudian kita katakan semua yang gundul jenggot katakan khawarij. Terus piye rasanya? Ibnu Hajar yang ngomong, tanya. Ya nggak kemeng dah sih Ya ilaha <clears throat> wa irada perhatikan bihi al ifrat fil qatl wal mubalaghah fil mukhalafah bi amri diana dan juga kan ada maksud lain mungkin makna lain yaitu apa yang dengan adalah ifrat berlebihan dalam membunuh dan berlebihan dalam menyelisihi dalam perkara agama tengok jadi Terkait dengan masalah khawarij ada antaranya apa? Berlebihan dalam masalah membunuh, berlebihan dalam masalah menyelisih perkara agama. Lah kok bisa orang yang tiap hari sholat lima waktu ke masjid memberantas kesirikan langsung ditempel-tempel kepada pemahaman khawarij. Nah yang banyak menyelisih itu siapa? Menyelisih diana siapa? Mereka yang senantiasa menyelisih diana. Nah, menyelisih perkara agama. Nah, ini sama kali itu perhatikan. Di Indonesia ini para penguasa diantaranya adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah menjadi apa intelijennya mereka supaya paham. Bukan orang yang memelihara jenggot, ya kan? Salat lima waktu rutin, kemudian ditempel tempel dengan pemahaman radikal. ya ilaha Harus kita pahamkan mereka, para penguasa ini, dari kalangan penguasa, dari Pak RT sampai kepada sana presiden sana. Dan semua kru-krunya mereka diantaranya adalah bin. Bin apa? Badan intelijen apa? Nasional negara. Nah, itu ya. Harus paham. Ini supaya direkam dan sampaikan kepada mereka direkam dan disampaikan kepada mereka harus paham para penguasa dari polisi dan selanjutnya. Harus paham bahwa saya jangan asal ya, percaya dengan omongan orang-orang yang dengki dan dongkol. Setiap orang yang sibuk dengan masjid memberantas kesirikan, semua jenis kesirikan harus dikatakan khawarij. Demokrasi syirik ini bukan khawarij. Ya kan? Ini mengentas mereka yang memiliki pemahaman batal dan batil itu supaya paham karena mereka kalau mengaku Islam. Nah, ini syirik, bukan khawarij. Pelacuran adalah dosa besar. Nah, menghalalkannya jadi kafir. Nah, ini bukan khawarij. Asal bunyi saja. Maka kita direkam dan jelaskan kepada mereka Semoga saja suara ini ada yang merekam dan ada yang menyampaikan. Kita mampu mau untuk di interogasi. Kita berbicara. Kita bersama Al-Quran, bersama As-Sunnah, bersama keterangan yang muktabar, yang diakui. Nah, Asalnya plus, asal bunyi. Nah, perhatikan. Maka semoga saja suara ini ada yang menyampaikan sampai kepada mereka. Dan kita tunjukkan tentang pemahaman khawarij itu. Siapa-siapa yang membawa di muka bumi ini. Baik di Indonesia atau di luar negeri. Di luar Indonesia. Taib. Sehingga mau bangun masjid. Dibendung oleh mereka. Karena apa? Dituduh pemahaman radikal. Radikal itu apa? Apa mana radikal? Hah? Radikal itu apa? Keras. Apa yang keras? Kita ini untuk ingin patuh kepada agama Allah bukan keras. Betapa banyak perkara yang wajib yang kita nggak mampu melakukan, katakan keras. Betapa banyak perkara-perkara yang Rasulullah sunnahkan, yang Allah anjurkan dalam syariat kita bisa melaksanakan, kanan keras. Mengingkari gambar yang bernyawa, itu termasuk kedoliman, termasuk adalah mudulem, para penggambar. Ah, ini bukan kemudian dikatakan keras. Imam Nawawi membuat bab dalam kitab tersebut. Tidak Salihin tengok. Bab yang panjang situ. Dan semua tentang masalah gambar bernyawa ditaruh di situ. Ya kan? Ditaruh di uang juga nggak boleh. Di bantal nggak boleh. Di permadani nggak boleh. Di gorden nggak boleh. Ini bukan pemahaman khawarij, ikhwah. Adapun para penguasa menaruh gambar mereka dalam uang-uang yang ada di muka bumi ini kesalahan mereka. Dosanya mereka yang menanggung. Ya kan? Apa kewajibannya apa kebutuhan nyawan ke situ gambar bernyawa? Gambarnya para tokoh, gambarnya presiden dan selanjutnya. Gambarnya monyet. Juga dipasang gitu. Ada gambar monyet kan? Dulu dulu uang dulu gambarnya monyet. Eh? Ayo. Gambar monyet dipasang. Nah. Gambar tokoh-tokoh kufar dipasang. Apa gunanya? Ini semuanya adalah itu termasuk hobinya mereka. Ini hobinya menyelisih agama. Mereka ngaku muslim. Pak Haji Muhammad Soeharto. Nah, ya Pak Haji Soekarno. Nah, iya Mereka mengaku muslim. Ya. Maka perlu diingatkan, suara ini sebagai peringatan untuk mereka, nasihat untuk mereka, bukan untuk memprovokasi dan semisalnya. Perhatikan itu. <clears throat> Dikit-dikit khawarij, dikit radikal, dikit-dikit radikal khawarij dan selanjutnya. Kapan pernah kita menempelin orang? Kapan kita pernah jendul kepalanya orang? Ya. Baik itu mereka orang yang dianggapnya rendah atau para pengusaha, kita nggak pernah. Kita cuma berdakwah, kita menyampaikan kebenaran yang dengan ilmu yang saya minim ini, bukan kemudian mentang-mentang di muka bumi bikin kerusakan. Saya perhatikan ya, Kultu al-awal batilun. Nah, yang pertama batil, li'annahu ulam yakum minal khawarij. Wasani muhtamalun lakin turukul hadis mutakatsira kasariha fi iradati halqi ra's wasalis al kathani wallahu ta'ala wallahu takalam minta kalam niatnya apa beberapa ihtimal tadi itu ya kan pertama batil ya kan kedua juga muhtamal yang ketiga ya kan nah sani wasalis ini ya kasariha dalam masalah menggedul kepala artinya Tanda-tanda adalah tanda yang tadi yang ada dalam nas bukan dibawa kepada makna yang lain. Kalau bin rahmatullah wa zahir tahlikum lahu lakin hum li tadayyunihim bihi wa taabuti bihi. Tengok. Zahir yang yang zahir adalah mereka menggundul kepala. Lagi akan tapi kenapa digundul? Karena dianggap sebagai tata aturan agama, sebagai ibadah mereka berupa gundul kepala al Qur'an saya minal ibadah illa binusuk. Maka mengundur kepala ini bukan termasuk perkara ibadah kecuali dalam perkara nusuk yakni tahalul dari umrah dan ha, dan haji. Itu yang termasuk ibadah. Lakin wa minal mubah tapi gudul kepala termasuk perkara yang mubah. Insa'a halakahu wa insa'a tarakahu. Jadi kalau memang perkara mubah, kalau ingin ya digundul, kalau enggak ya dibiarkan rambut rambutnya pak panjang. Wa amahum fatabbatu bidzalika wa aljamu bihi basara daidanan lahum yu'rafu bi. Adapun mereka para khawarij mereka beribadah dengan gundul kepala. Mewajibkan gundul kepala. Aljamu bihi wajibkan dengan apa? Dengan tahlik. Gundul kepala. Maka menjadilah sebagai perkara kebiasaan yang hari demi hari mereka lakukan sehingga mereka dikenal dengan gundul kepa kepala. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Nah, Walihada suara wasfan lah maka menjadilah gundul itu menjadi apa? sifat bagi mereka. Walaisal murad kullaman halakoh atau halakoh bahwa khariji. Maka bukan yang dimaksud dengannya adalah seluruh orang yang menggundul adalah khariji. Muslim maqal al-Kirmani bitakid laisa sahada huwa muradan. Dengan kalau kami di bahwasanya ini bukan yang dimaksud. Jadi bukan semua orang yang gundul kepala adalah khariji. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajj maka dulu Rasul telah pernah memikul kepala dalam haji. Wa amara bihalqi auladi Ja'far wa khaffafu ru'usahum. Dan Rasulullah memerintah supaya anak-anaknya Ja'far digundul dan mereka meringankan, menipiskan rambut-rambut mereka. Bukan kepalanya ditipiskan, di dipeceli pakai caluk ya, mati. Ya kan? Wa khaffafu ru'usahumnya apa? Ke mereka apa? Mereka itu di, rambutnya ditipiskan. Nah. Wa qala li sahibul qaz ihlakhu ihlik eh, halaka ihlikhu kullahu au da'hu kullahu. Rasul berkata kepada orang yang dikatakan memiliki qaz. Qaz itu rambutnya sebagian panjang sebagian pendek. Nah, yang sekarang dikenal dengan apa? Apa? Model pangrok. Model pang, pangrok. Nah, itu. Nah, itu namanya kaza sebagian banyak sebagian banyak itu disuruh oleh Rasulullah hukulahu atau dak hukulahu gundul semuanya dipangkas semuanya digundul kalau enggak ya panjangkan semua dibiarkan semuanya jangan dipotong sebagian dipanjangkan sebagainya sekarang ini banyak di anaknya kaum muslim seperti itu Nah, kalau itu ketika kita mendapati anak-anak kita dalam majelis kita ini, ada yang rambutnya dikatakan kazik, maka kita perintah untuk diulangi, pangkasnya dibenahi, didandani. Paham itu? Nah. Itu namanya qaza. Saib al-maksud anna al-halak fi nafsihi jaizun wa man rabbahu lita'abbud fa huwa la ba'sa eh, eh, lita'abbud bi la ba'sa. Maksudnya bahwasanya menggundul itu pada datnya adalah boleh. Waman rabbahu barang siapa yang memelihara rambutnya rabbahu rabbayu rabbi memelihara rambutnya. Dipelihara, dipanjangkan, untuk beribadah dengan rambut panjang ya nggak mengapa. Kenapa? Karena demi mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. abut bihi. Rambutnya dipelihara, dipanjangkan untuk beribadah dengan rambut panjang. Kenapa? Karena demi mencontoh Nabi. Fala baksa nggak mengapa. Apa itu? An-nasu. Ah, mana tadi? Amma al-khawarid bahum ta'abbadu bihi, ta'abbadu bil halak. Wasara si'aran lahum bainan nas, nas'alal afiyah. Adapun khawarij mereka adalah beribadah dengan mengundul kepala. Nah, maka menjadilah slogan gambaran yang nampak pada mereka di antara manusia siapa yang gundul dan kalian mereka sebagai kawannya. Nas alafiyah. Baik. Lanjutannya insyaallah ini belum selesai tinggal sedikit kita baca pada waktu yang datang. Ataupun kita kitab yang akan kita jadikan sambungan untuk daras kita ini Fathul Masjid segera dimiliki untuk ikhwah semuanya. Ya ikhwah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta